من انتهى إلى سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم ولعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يستركون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم Saudara sekalian, dalam hadis yang agak panjang ini, Husain bin Abdurrahman seorang murid daripada Tabi'i. Tadi apa? Tabi'ut Tabi'in. Seorang yang berasal dari Kufah terpercaya meninggal tahun 136 Hijriah. Ya. Sementara umurnya 93 tahun, dia adalah termasuk muridnya para tabi'in yang diantara ulama tabi'in yang sangat menonjol di masa itu adalah Sa'id bin Jubair. Nanti saya akan terangkan siapa Sa'id bin Jubair dan apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada Sa'id bin Jubair. Dikatakan suatu saat aku berada bersama dengan Sa'id bin Jubair. Kemudian dia mengatakan, siapa yang tadi malam melihat ada apa? Semacam meteor gitu ya, yang jatuh Fakultu ana saya. Kemudian aku berkata, pada waktu itu saya tidak dalam keadaan sholat, tetapi aku di apa ini digigit binatang semacam apa binatang ya apa akrab yaitu apa jingking Kemudian dia katakan apa yang kamu lakukan? Maka kemudian aku membacakan rukyah di tempat yang aku terkena gigitan kala jengking itu. Kemudian dia bertanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Maka aku mengatakan satu hadis yang aku diberitahu oleh Sya'bi. Sya'bi ini juga seorang tabi'i, tapi dia cenderung kepada uh, pemikiran Syiah pada abad pertama. Syiah pada abad pertama itu mempunyai keyakinan atau pikiran bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Utsman. Sementara mereka meyakini yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, ini perkembangan Syiah pada abad pertama yang kemudian terjadi penyimpangan pada Syiah-Syiah berikutnya. Imam Syabi adalah termasuk salah seorang tokoh mereka dari kalangan apa? Yang Syiah tadi itu. Namun dia dalam kategori masih benar akidahnya hanya pada bagian itu saja dia apa menyalahi ahli sunnah qala wa mahaddatsakum kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan sambil bertanya apa yang disampaikan kepada kamu oleh Sya'bi itu kemudian dia memberitahukan kepada kami dari Buraidah bin Husayb Buraidah bin Husayb ini adalah sahabat Nabi yang memberitahukan eh, riwayat ini yang disampaikan oleh Sya'bi kepada Husain tadi kemudian dia mengatakan tidak ada ruqyah kecuali hanya untuk ain yaitu seseorang yang terkena apa ini mata karena kedengkian ya atau huma atau orang yang terkena gigitan apa ini serangga yang beracun. Nah, ini dalam riwayat ini ditekankan rukyah ini ada pada dua bagian ini. Qala ketahsanamantaha ahsana man taha ila ma Maka saya bin memuji bahwa apa yang dilakukan oleh Syabi adalah sesuatu yang sangat baik, bahwa dia telah berhenti dari apa yang dia dengarkan, tidak menambahi, tidak mengurangi. Ya, itu berarti telah ahsan. Kemudian walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi kami memperoleh riwayat lain dari Ibnu Abbas. Kalau dari tadi dari Buraid dan Husain maka Imam eh, sahabat bin Jubair mendapatkan informasinya daripada Ibnu Abbas. Dan perlu diketahui bahwa Said bin Jubair termasuk salah seorang murid utamanya Ibn Abbas. Sudah banyak menggali ilmunya dari Ibn Abbas. Dan nanti kita lihat bagaimana Said bin Jubair ini adalah seorang ulama saleh, mujahid yang kemudian uh, ilmunya luar biasa dan kemudian terbunuh beliau dalam keadaan disembelih oleh Hajjaj. Insyaallah nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan keadaan daripada Said ini. Kemudian uh, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa Nabi sallallahu alaihi satu kali mengatakan kami ditunjukkan tentang umat-umat terdahulu. Dalam Fathul Bari disebutkan ditunjukkan dalam mimpinya, ya. Ini bukan dalam ketika berjaga tapi dalam mimpi. Ditunjukkan tentang umat-umat pada hari kiamat nanti masing-masing nabi disertai dengan pengikutnya. Rahat itu tiga orang lebih, ada pengikutnya. Ada nabi yang juga diikuti hanya dua, satu dan dua orang saja. Ya. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi ternyata nabi-nabi itu variatif memperoleh apa keberhasilan di dalam dakwahnya. Ada yang bawa tiga lebih, ada yang cuma satu atau dua, ada yang tidak sama sekali. Jadi kalau antum dakwah nggak dapat sama sekali berarti antum ngikutin nabi ini. Rufi ali sawadun azim. Pada saat itu aku ditunjukkan suatu kelompok rombongan umat yang sangat banyak. Yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira mereka itu adalah umatku. Maka kemudian dikatakan kepadaku, inilah Musa dengan kaumnya. Ya, inilah Musa dengan dengan kaumnya. Maka kemudian fanadzartu fa idza sawadun azim. Berikutnya aku ditunjukkan umat yang sangat banyak sekali. Fakilali kemudian dikatakan kepadaku hadhi ummatuka inilah umatmu wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab wal adab di antara mereka ini ada 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Ya. Sehingga orang-orang pun kemudian membicarakan satu sama lain. Siapa yang terkategorikan 70 ribu orang masuk surga tanpa hizab dan adab itu? Siapa mereka ini? Ada yang mengatakan mereka itu jelas para sahabat. Ya, padahal mereka juga sahabat kan? Maksudnya sahabat-sahabat yang yang utama. Kemudian ada yang mereka mengatakan, ya mereka yang akan yang meninggal lahir dari keluarga muslim, meninggal di waktu kecil. Tapi mereka tidak menyekutukan Allah, Kemudian e, mereka menyebutkan macam-macam pandangan. Maka ketika terjadi perbedaan-perbedaan pandangan di antara mereka, Rasulullah SAW keluar kepada mereka, kemudian memberitahukan tentang siapa mereka yang akan masuk surga tanpa hisab itu dan tanpa azab. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka itulah yang tidak minta dirukyah. Mereka yang tidak minta untuk dikei. Kei itu apa? Jenis e, pengobatan pakai besi panas. atau yarun dan tidak menggantungkan nasibnya dengan apa? burung-burung, dengan hal-hal yang kurafat Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka itulah orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Nanti ini kita kita bicarakan. Nah, pada saat itu berdirilah Ukasha bin Mahsan, sahabat Nabi, berdiri dan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, Faqala Allah an jalan minhum. Doakan saya termasuk kelompok orang yang masuk 70 ribu itu. Maka Rasul mengatakan anta minhum. Kamu dari mereka. Ya. Dalam lain ketika orang lain mau berdiri ya sudah cukup. Musan sudah dulin kalian, ya. sudah menduli kalian. Nah, sekalian eh, ketika kita melihat di sini mengandung satu pelajaran yang sangat banyak sekali yang kita harus berusaha bagaimana itu bisa menjadi suatu pegangan buat hidup kita supaya kita bisa masuk surga tanpa tanpa hisab dan tanpa azab itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman, seorang eh, tabi'ut tabi tabi'in yang dia bersama Sa'id bin Jubair. Anda tahu semua bahwa Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'i yang sangat tangguh dia adalah seorang imam ahli fikih termasuk juga ahli tafsir dan juga disebut ahli hadis yang dia termasuk murid utamanya Ibnu Abbas. Beliau banyak meriwayatkan dari Aisyah dan Abi Musa al-Ash'ari. Uh, meninggal tahun 95 sementara umurnya belum mencapai 50 tahun. Beliau ini adalah seorang yang tegas di dalam berbicara tetapi kemudian dia tidak mau berbicara kecuali dalam kebenaran. Ada riwayat yang menceritakan dari Abi Hussein bahwa dia ketika datang ke Mekah karena Said bin Jubair waktu itu ada di Mekah. Kemudian dia mengatakan utusan utusan Hajjaj bin Yusuf dan Hajjaj bin Yusuf terkenal adalah seorang pemimpin yang zalim dan tidak segan-segan untuk membunuh lawan politiknya apabila dianggap membahayakan baginya. Kemudian uh, Abi Hasan mengatakan sungguh Hajjaj akan berusaha untuk menangkap kamu dengan mengirim seorang utusan saya nasihatkan sebaiknya Anda keluar meninggalkan Mekah. Kata siapa? Abi Husain kepada Said bin Jubair. Kata Said bin Jubair, demi Allah saya sudah lari. Menghindari hajat itu, tapi saya malu kepada Allah. Masa di rumahnya saja saya harus meninggalkan lagi. Terus kemana lagi saya? Karena sudah di di Baitullah, sudah di Ka'bah situ, sudah di apa di Mekah. Mau kemana lagi saya? Saya udah malu sama Allah. Makanya sekalian ungkapan Said ini menjadi pelajaran juga bahwa ketika orang itu sudah mempunyai rasa malu kepada Allah, maka maka apa yang terjadi? Dia akan selalu menjaga dirinya selalu bersama Allah. Menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang kategorinya tidak diridai oleh Allah Swt. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Al-imanu bid'un wa situna syu'bah. Wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah. Wal haya'u minal iman. Ya. Selama malu itu ada dalam diri seseorang, maka orang itu masih aman dalam keimanannya. Tapi manakala kemudian malu udah hilang, maka saat itulah kemudian orang akan berbuat segala macam perbuatan yang tercela. Makanya dalam makalah Arab itu disebutkan idza dhahabal haya'u fasna'ma tasya'u. Kalau rasa malumu sudah hilang, maka silakan kamu melakukan apa saja. Makanya ukuran orang itu termasuk kendali keimanannya apa? Rasa rasa malu. Lihatlah perempuan-perempuan itu ketika hilang rasa malunya, terus dia meceng dia apa? Di mana? Di Playboy. Meceng di majalah-majalah, di koran-koran majalah, apa, di TV dan sebagainya itu. Dengan menunjukkan auratnya naudzubillah dalik, ya. Begitulah ketika orang itu kehilangan rasa malunya. Makanya kita tidak boleh hilang rasa malu itu. Kemudian Abu Hussein mengatakan kalau begitu aku menemukan engkau sama seperti yang dinamakan oleh ibumu engkau Said engkau adalah orang bahagia ya orang bahagia itu kalau mempunyai rasa malu kepada kepada Allah ya sehingga orang itu akan merasa bersama Allah Subhanahu wa taala ternyata Orang yang kemudian diutus oleh hajat itu betul-betul datang ke Madinah, ke Mekah mencari Sa'id bin Jubair. Ya. Kemudian dia ditangkap, kemudian dia digelandeng dan kemudian Dawud bin Abi Hanan meriwayatkan ketika aku lihat Sa'id itu sudah digelandeng oleh apa ini pengawalnya Hajjaj aku melihat sepertinya dia akan dibunuh ya tetapi Hajjaj apa Abbas Said dengan kemantapannya dia kemudian berdoa kepada Allah untuk diberikan mati syahid ya Sementara eh, apa yang disampaikan oleh eh, apa, si pengawalnya namanya Ibnu Zakwan dikatakan bahwa Anda nampaknya secara pasti akan dibawa kepada Hajjaj dan Anda akan dibunuh. Silakan Anda mau milih jalan mana menuju ke hajat itu. Bebas Anda pilih. Sebenarnya saya apa ini eh, kepingin kalau kamu lepas. Jadi pengawal itu bilang kalau saya kepingin kalau kamu lepas jadi apa jeratan hajat Namun karena kami ditugaskan, kami tidak ada pilihan lain kecuali menyerahkan Anda. Katanya Said kalau sampai Hajjaj tahu kamu melepaskan saya, kamu yang akan dibunuh. Kata Said, kalau kamu melepaskan saya, kamu yang akan dibunuh. Saya kasihan sama kamu. Biar saja kamu serahkan saja sama Hajjaj. Ya. Ini menunjukkan apa? Ketangguhan pribadinya. Sekarang orang baru ketangkap udah stres. Waduh, dibunuh ini. Wah, mau penjara aja udah udah stres. Ini mau dibunuh. Kata dia, kalau kamu lepaskan saya, kamu yang akan dibunuh. Biarkanlah saya, kamu bawa ke dia. Ya. Kemudian uh, orang ini membawa hajat uh, eh, membawa Said kepada hajat Kemudian pada saat dia digelendeng, anaknya menangis. Ya. Anaknya menangis. Tapi Hajjaj apa Said mengatakan, "Kenapa kamu menangis?" Ya, kepada anaknya. "Bukankah bapakmu sudah tinggal selama kamu selama ini sekitar 50 tahunan? Kenapa kamu menangis?" Artinya mau tahu udah cukup kan? Kira-kira gitu ya. Ini bapaknya ngomong sama anaknya, menenangkan. Ini usah gak usah nangis. Ya. Jadi memang luar biasa tangguhnya ini orang. Ya. Akhirnya dibawalah Said kepada Hajjaj Kemudian terjadilah dialog antara Hajjaj dengan Said bin Jubair. Perlu diketahui, Said bin Jubair adalah seorang ulama yang dianggap oleh Hajjaj akan dapat membahayakan abad kekuasaannya. Sementara Hajjaj adalah seorang penguasa yang zalim yang akan berusaha untuk melibas semua lawan politiknya atau siapa saja yang akan dapat menggoyang kekuasaannya. Begitulah keadaannya pemimpin yang zalim itu. Selalu akan merasa khawatir dengan posisi dan kekuasaannya. Maka kemudian Hajjaj pertama kali ketemu dengan Sa'id bin Jubair langsung memberikan pertanyaan yang sifatnya melecehkan. Antas Syakiyu bin Kusair. Ya. Engkau celaka anaknya orang yang patah-patah. Ya. kalau bal ana Sa'id bin Jubair. Tapi saya adalah Sa'id bin Jubair, bukan seperti yang kamu sebut tadi itu. kalau bal anta Syaqiyu bin, bin Kusair. Kamu adalah orang celaka anaknya yang patah-patah. Itu sifatnya apa? Melecehkan. Sa'id Sa'id lawannya apa? Syaqi. Sa'id Sa'id artinya apa? Bahagia, syakirnya apa? Celaka. Jadi dia mengambil nama yang kebalikannya. Ya. Coba, begitulah namanya orang zalim. Hatta nama saja di Dilecehkan sama dia. Orang balim seperti itu. Makanya Rasulullah SAW itu ketika mendengarkan seseorang itu namanya buruk, langsung diganti oleh, oleh Nabi. Ada orang datang ditanya, kamu namanya siapa? Oh, saya namanya Soab. Soab itu apa? Sulit, susah. Nama kok sulit gimana? Langsung bal anta sahal. Ya, tidak kamu adalah sahal. Ya, ada seorang wanita datang tanya kamu namanya siapa? saya namanya Asia, Asia itu apa? Tukang maksiat. Ada perempuan namanya Asia, Langsung diganti Nabi Bal anti Jamilah. Diganti langsung, ya. Jamilah. Makanya eh, ketika Anda melihat orang itu namanya buruk, kalau bisa segera apa? Diganti dengan yang baik. Tetapi orang jahat, yang baik diganti dengan apa? Yang buruk. Ah begitu. Kalau orang jahat yang sudah baik diganti dengan yang buruk. Inilah yang dilakukan oleh Hajjaj kepada Said bin Jubair. Kemudian ketika dia mengatakan anta Syakir bin Kusair, engkau adalah orang yang celaka anaknya orang patah-patah, maka dia katakan kanat umi araf bisni minka. Ibuku yang ngasih nama lebih tahu dari kamu. Ya, kata Said. Jadi dia menjawab, bukan diam, dia jawab. Berani dia mengatakan seperti itu dengan lantang. Kala mata kulu fi Muhammad. Nah, perhatikan. Biasanya orang zalim itu dia kadang-kadang tidak langsung membunuh, tidak langsung menghukum. Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa? Menguji, mencari celah-celah untuk dapat menjadi alasan buat menjerumuskan. Nah, ini sepanjang zaman seperti itu. Ya, makanya kalau orang zalim itu bertanya, kamu harus hati-hati. Bagaimana harus menjawab yang yang yang benar, jangan sampai ada yang salah. Sebab kesalahan itu akan menjadikan alat untuk dia akan memberangus kita. Mata fi Muhammad. Apa yang kamu katakan tentang Muhammad? Coba perhatikan orang yang zalim tidak menyebutkan Rasul Muhammad saw memuji Nabi tidak, disebutkan langsung namanya. Ya. Jadi seperti nampak sekali kurang kurang adab, kurang sopan kepada Nabi Muhammad saw. Makanya Sa'id mengatakan, "Tani Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud Muhammad yang kau sebutkan?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kaulah na'am, ya. Qala Sayyidu waladi Adam. Kalau itu dia adalah tuannya seluruh anak Adam. Al-Mustafa, dialah yang terpilih. Khairu man baqiya. Terbaik dari semua manusia yang ada. Wa khairu man mawa dan terbaik daripada manusia yang sudah sudah berlalu. Qala fama taqulu fi Abi Bakar? Apa yang kamu katakan terhadap Abu Bakar? Qala As-Siddiq khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang terpercaya dan dia adalah khalifah pelanjut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madha hamida, dia melewati hidupnya dengan apa? terpuji. Wa asya sa'ida, dia hidup dalam keadaan bahagia. Wa madha ala min haji Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yughayyir wa lam yubaddil. Dan dia hidup berjalan di atas garis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak merubah dan tidak mengganti. Ini bersaksi apa? Said bin Jubair sekaligus membantah pernyataannya orang-orang Syiah, Rafidhah yang mereka banyak memojokkan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka banyak menuduh Abu Bakar As-Siddiq dengan berbagai macam tuduhan dan semua itu adalah tuduhan batil. Ini sekaligus menjadi saksi bahwa Sa'id bin Jubair seorang tabi'i menyatakan tentang keistiqomahan daripada Abu Bakar As-Siddiq di dalam menjalankan apa misi hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya lagi, "Fama taqulu fi Umar?" Apa yang kamu katakan tentang Umar? Maka kemudian dikatakan Umar Al-Faruq Allah khiratullah wa khiratu rasulih madha hamida ala minhaji sahibaihi wa lam yughayyir wa lam yubaddil. Adapun yang namanya apa? Umar adalah Al-Faruq yang membedakan seorang yang dipilih oleh Allah, seorang yang dipilih oleh Rasulullah, dia melewati hidupnya dengan terpuji sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq tidak merubah dan tidak mengganti. Qala fama taqulu fi Osman Beruntun dia nanya kan apa yang kamu katakan terhadap Osman, Kemudian dia katakan al-maqtulu zulma. Dia orang yang terbunuh secara zalim. Perlu diketahui Osman ketika dibunuh dia sedang dalam membaca Al-Qur'an. Makanya ketika dibunuh darahnya itu mengalir di Al-Qur'an yang sudah dibaca itu. Jadi sangat-sangat apa? Apa? Mati yang terhormat. Kemudian Al-Mujahiz Jaisal al-Usrah. Dialah seorang yang telah menyiapkan kebutuhan pasukan dalam keadaan sulit. Namanya Jaisal al-Usrah. Al-Hafir Bi'ra Rumah. Dialah yang kemudian dengan kekayaannya membeli apa sumur rumah untuk diberikan kepada umat Islam. Al-Mushtari Baitahu fil Jannah. Dia telah membeli rumahnya di surga. Sihru Rasulullah ala binataihi dia adalah menantu Rasulullah yang menikahi dua anaknya. Maka disebut apa? Dunnurain. Disebut apa? Dunnurain. Kalau Abu Bakar dan Umar mertua Rasulullah. Karena Rasulullah menikah dengan Aisyah, anaknya Abu Bakar dan menikah dengan Hafsa, anaknya siapa? Umar Khattab. Sementara Utsman dikawinkan dengan dua anak Rasulullah SAW. Bukan sekaligus. Satu dikawinkan meninggal dikasih lagi anaknya lagi. Namanya Dunnurain, ya, dua cahaya. Zawajahun Nabi sallallahu wahyu minas sama. Dialah yang dikawinkan oleh Nabi dengan wahyu dari langit. Kata fama taqulu fi Ali? Apa yang kamu katakan tentang Ali? Lihat omongan semua terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak memberikan radhiyallahu anhu, tidak memberikan apa? Doa, menunjukkan apa? Kurangnya adab, kurangnya sopan. Nah, sesekalian makanya biasakan ketika kita menyebut seseorang atau menyebut kawan atau kita berkomunikasi dengan kawan dan ini saya melihat jarang sekali dipraktekkan oleh umat Islam. Ya, perlu untuk kita coba praktekkan, ya, yaitu dengan disertai doa. Ketika Anda meminta bantuan, tolong ambilkan apa? buku itu atau ambilkan Quran itu. Tolong bantu saya mengambilkan air. Itu usahakan dengan ungkapan-ungkapan disertai doa. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Allah yar'ak. Hah? Kalau orang itu kemudian apa eh, apa eh, membangkang atau kurang nggak mau, didoain Allah yahdi, ya. Jadi doa-doa yang keluar itu. Jangan mengecam. Jadi sifatnya apa? Doa, ya. Nah, ini supaya dibiasakan dalam akhlak dan adab kepada sesama muslim, ya. Jadi saling mendoakan. Nah, eh, dia mengatakan mata fi Ali Qala Ibnu Ammi Rasulillahi awwalu man aslam wa zawju Fatimah wa Abul Hasan al-Husain. Dia adalah anak paman Rasulullah. Dialah orang yang pertama masuk Islam. Tentunya orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Sebab pada hari yang sama apa dari kalangan anak-anak yang masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan ibu-ibu yang masuk Islam apa? Khadijah istri Rasulullah. Dari kalangan bapak-bapak yang masuk Islam apa? Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan Buddha yang pertama masuk Islam apa? Zaid bin bin Haritha. Itu masuk Islam pada hari yang sama. Ya. Makanya disebutkan tentang masing-masing orang dalam porsinya. Ada anak-anak, ada perempuan, ada bapak-bapak, ada apa? Ada budak seperti itu. Nah, Ali adalah termasuk yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dialah suami Fatimah dan bapaknya Hasan dan Hussein. Kalau "Fama takulufiyah, Coba itu. Lompat ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia nanya, "Apa ya pendapatmu tentang saya?" Nah, ini mulai ujian kan? Qala anta a'lamu binafsik. Kamu lebih tahu tentang dirimu sendiri. Ngapain nanya saya? Kamu lebih tahu tentang dirimu sendiri, kan? Nah, orang seperti ini biasanya suka apa? Ingin apa? Dipuji. Makanya hati-hati. Jangan Anda nanyakan tentang diri Anda sama orang lain. Itu bermaksud apa? Pujian. Dia ingin dipuji itu. Ya. Makanya ketika ada seorang yang apa? Yang ceramah di depan Ali bin Abi Thalib, ceramahnya bagus. Ya. Udah ceramah menggembu-gembu itu dia datang kepada Ali bin Abi Thalib. Terus dia tanya, "Gimana ceramah saya?" Hah? Dia yang komentar, "Gimana ceramah saya?" "Ceramah kamu bagus, tapi pertanyaan kamu nggak bagus." Kenapa? Pertanyaan itu ingin dibu dipuji dia. Ya, dia ingin minta dibuji dengan calon bertanya seperti itu. Ya. Makanya jangan menanyakan diri saya Anda terhadap orang orang lain. Orang yang akan menilainya sendiri. Jangan Anda yang menanyakan. Itu sebenarnya maksudnya ingin ingin dipuji. Nah, inilah yang terjadi dengan sahabat Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Qala bi bi'ilmik. Al-qul ma ta'lam. Katakan apa yang kamu ketahui. Kalau idan nasuka wala nasuruk. Kalau kamu harus memaksa saya ngomong, bisa jadi kamu nggak senang. Ya. Sehingga kamu akan merasa kecut hati kamu nanti. Kalau saya ngomong, Kalau budza bi ilmik. Coba kamu sampaikan apa yang kamu tahu. Dia katakan, "Eh, Vini, coba Anda maafkan saya. Biar saya nggak ngomong deh." Eh bagus Coba nanti saya ngomong, nanti kamu nggak senang, nggak suka. Ya, dia minta Allah maafkan saya, saya enggak mau ngomong. Iya. Qala la'afallahu anni in a'faituka. Allah tidak akan maafkan aku kalau aku memaafkan kamu. Sepertinya Allah ngikutin dia ini. Sombong banget kan? Qala inni la'lamu anna mukhalifun li kitabillah. Kalau saya harus ngomong, terus terang saja. Ya, ini lihat tekesnya ulama ini. Terus terang saja, saya tahu engkau menyalahi Al-Qur'an. Bayangkan itu. Berani betul. Inilah yang kata Rasulullah, afdalul jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Sebaik-baik jihad itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Ya, menyampaikan kebenaran ah, kepada pemimpin yang zalim karenanya kemudian dibunuh. Ini dipraktekkan oleh Sa'id bin Jubair. Maka dia katakan, kalau kamu harus memaksa saya ngomong, saya katakan, saya tahu kamu menyalahi Al-Quran. Tara min nafsika umuran turidu bihal haibah. Kamu berbuat banyak hal, hanya kamu menakut-nakutin orang supaya kamu mempunyai wibawa. Wahyalladzi tukhimukal halak dan justru itu yang mencelakakan kamu. Ya. Wasataruddu ghadan fata'lam dan kamu fasataruddu ghadan fata'lam. Besok kamu akan dikembalikan dan kamu akan tahu apa yang kamu lakukan itu. Qala amma wallahi naka qatlatan lam aha dan qablak. Kalau kamu ngomong seperti ini, sekarang saatnya saya akan membunuh kamu yang tidak pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelum kamu. Menunjukkan apa? Kedalimannya. Ya, orang pemimpin kalau boleh seperti itu. Dia nggak mau mendengarkan sesuatu yang apa? Yang tidak mengenakan telinganya. Saya akan bunuh kamu yang tidak pernah terjadi dengan apa? dengan apa? Orang sebelummu. Kemudian saya akan bunuh kamu yang tidak akan pernah saya lakukan seperti itu kepada orang lain setelah kamu. Jadi sebelum kamu dan setelah kamu nggak ada orang yang saya bunuh sekeras terhadap kamu itu. Ya karena omongannya pedes gitu. Kemudian qala idzan tufsidu alayya dunyana dunyaya wa ufsidu alayka akhiratak. Kalau kamu lakukan itu, maka berarti kamu telah merusak duniaku dan aku akan merusak akhiratmu. Maksudnya apa? Barternya nggak seimbang. Ya saya paling di dunia sebentar. Tapi kamu di akhirat nanti akan apa? Ada tuntutannya. Ya, kamu rusak duniaku, tapi aku akan rusak akhiratmu. Ya? Itu pernyataan daripada Said bin Jubair. Qala ya ulam as-saif wan nata. Eh ulam, ambil pedang sini. Ya. Sini pedangnya dengan apa? Dengan apa? dengan tempatnya itu. Falamma walla dhahik. Ketika dia mau membeli pedang itu, si Saidnya tertawa. Ah, tertawa dia. Ya, dia tertawa. Dan tertawanya apa ini eh, orang mukmin tidak terbahak-bahak, ya. Tertawanya secukupnya, tidak terbahak-bahak. Saya mengumpulkan riwayat-riwayat dari tertawa Rasulullah itu cukup banyak riwayatnya itu. Itu kalau talib ma'ahat itu ngumpulin jadi kitab itu. Ya. ya. Bagaimana tertawanya Rasulullah? Kebanyakan tertawa Rasulullah adalah senyum. Ya. Tertawanya Rasulullah adalah senyum, tidak sampai terbahak-bahak. Qala qad balagani kata hak. Kemudian dikatakan saya dengar kamu tertawa. Ya, harta tertawanya ditanyain. Ngapain lu tertawa? Makanya preman-preman itu kan kalau orang tertawa Kesel dia. Kenapa yang terapa Hah? Dia kesel dia. Orang lihat. Ditanya, kenapa kamu melotot? Kalau tertawa, disalahin juga. Ya, itu namanya cari gara, cari gara-gara seperti itu. Kala qad kuntu dzalik ya, yang namanya orang jalan gitu ya. Kala fama hadaka hadaka indal qatal? Apa yang menyebabkan kamu ketawa? Wong kamu mau dibunuh. Kamu mau dibunuh kok ketawa gimana? Ya. Qala min jur'atika 'ala Allah wa min hilmi Allah anka. Saya tertawa karena betapa beraninya kamu kepada Allah, tapi Allah sabar ngadepin kamu. Ya. Kamu berani kepada Allah, tapi Allah sabar sama kamu. Perilaku kayak gitu. Qala ya gulam uqtulhu. Kemudian dia perintahkan kepada apa? Pengawalnya, bunuh dia. Ya. Kemudian dia menghadap kiblat, dia menghadap kiblat, ya. Makanya kalau Anda suatu saat akan dibunuh, jangan lupa sunnahnya apa? Menghadap kiblat. Makanya kalau orang meninggal itu dihadapkan ke ke kiblat. Orang dikuburkan dihadapkan ke kiblat. Ya. Jadi kalau mau bunuh menghadap kiblat. Kalau mau kawin Faqala kemudian dia membacain ayat. Dia membacain ayat. Yaitu dalam surat al anam ayat 79. wajah tu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arba hanifa wa ma ana minal musyikin. Aku wajahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh pasrah, murni, ikhlas, ya. Tidak ada sedikit pun sekutu baginya. Ini saya tidak menyekutukannya sama sekali. Kemudian karena dia ngadep kiblat, kesel rupanya. Mukanya dipalingin. Supaya nggak ngadep kiblat. Ya, mukanya si saya dipalingin supaya nggak ngadep kiblat. Kemudian dia baca ayat lagi. Fa aina ma fa sama wajhullah. Kemana saja kamu arahkan mukaku, di sana aku menghadap Allah. Ya. Qala idribil ard. Mukanya itu apa uh, apa belusukkan ke bumi gitu ya mukanya itu apa endapkan ke bumi gitu Qala kemudian dia baca ayat lagi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daripada tanah itu itulah kamu diciptakan ya kepada tanah itu kamu dikembalikan dan dari tanah itu kamu akan dihidupkan kembali ya jadi dia selalu bawa, bawa ayat Kemudian qala Izbah adullah fama anzahu li ayat Al-Quran mundul yaum. Kemudian saat dia mengatakan seperti itu langsung disembelih. Kepalanya disembelih putus. Sa'id bin bin Jubair radhiyallahu anhu. Makanya apa ini para ulama menyebutkan laqad mata Sa'id bin Jubair wa ma al ardi ahadun illa wa huwa yahtaju ila ilmi. Ya, Sa'id bin Jubair telah meninggal dunia dan tidak ada seorang pun di bumi saat itu kecuali dia mereka butuh ilmu kepadanya. Saking banyaknya ilmu Saidnya ini. Ya, ilmunya Said saking banyaknya, setiap orang butuh kepada ilmunya. Yang menarik ketika kemudian mendengarkan Said bin Jubair disembelih oleh Hajjaj, maka seorang hamba soleh namanya sahabat Hasan al-Basri. Dia mengangkat doa, Ya Allah. Ya, dia mengangkat doa, dia mengatakan, Allahumma ya qasim al-jababira, iqsim al-hajjaj. Ya, hati-hati makanya doa orang soleh itu apa? Akan didengar oleh Allah. Allahumma ya qasim al jababira al hajjaj. Ya Allah, ya Allah yang kau yang akan menghinakan para para orang diktator itu. Maka apa? Ah, bunuhlah hajjaj itu. Ya. Hancurkan hajjaj itu. Tidak lebih daripada tiga hari. Setelah membunuh Sa'id bin Jubair tidak lebih dari tiga hari. Kemudian dia apa? mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ya. Jadi ketika apa ini meninggal itu seluruh badannya sudah digrogotin sama ulat. Ya. Subhanallah. Dan itu merupakan hukuman bagi orang yang zalim. Ya. Setiap malam dia nggak bisa tidur karena sepertinya dia bilang Said itu menarik tangan kakinya. Jadi nggak bisa tidur dia selama tiga hari itu. Dan terakhir keluar apa? Ulat-ulat dalam dirinya dan meninggal di atas dasar itu. Wallahu alam insyaallah kita akan apa dengarkan adzan barakallahu Barakallahu fikum. Uh, kita lanjutkan uh, kita telah membicarakan tentang bagaimana riwayat tentang Sa'id bin Jubair yang membawakan riwayat dalam hadis ini. Kemudian uh, dia bertanya kepada orang-orang yang duduk sekitarnya, ayyukum ra'al kaukabal ladzi inqatal barihah Siapa di antara kalian yang melihat adanya salah satu apa planet di atas langit itu yang jatuh? Maka uh, Husain bin Abdurrahman mengatakan aku. Kemudian aku berkata lagi, pada saat itu saya tidak dalam keadaan sholat. Ya, ini sekaligus eh, Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar bahwa orang-orang saleh itu tidak kemudian menunjukkan ibadahnya kepada orang lain. Ya. Bahkan dia menyampaikan di sini saat itu saya tidak dalam keadaan salat. Ya. Untuk menunjukkan supaya orang tahu dia tidak dalam keadaan salat. Sebab orang itu cenderungnya ingin menunjukkan dia dalam keadaan salat. Makanya Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis termasuk menyebutkan di antara godaan setan orang itu ingin memberikan iham. Iham itu apa? Suatu uh, suatu apa? cara secara tidak langsung untuk memberitahukan orang lain dengan bahasa yang halus. Umpamanya seorang datang bertamu kepada kawannya. Bertamu pada hari Senin atau hari Kamis. Kata siapa? Ibnu Jauzi ini. Kemudian e, diberikanlah air atau makan atau apa hidangan. Dia bilang, "Kan ini hari Kamis." Atau kan ini hari Senin. Sepertinya dia setiap hari Kamis dan Senin itu dia puasa, ya. Itu namanya iham. Padahal orang belum tentu setiap hari Senin dan Kamisnya puasa, ya. Makanya e, hindari ungkapan-ungkapan yang bisa dikategorikan sebagai apa? daya syaitan. Ya, ingin menunjukkan kualitas ibadahnya, kesalehannya, ya, dan hubungannya dengan apa kebaikan-kebaikannya itu. Makanya orang mukmin itu adalah orang yang selalu menyembunyikan kebaikannya. Bahkan para ulama salah saleh itu pada mereka itu eh, ketika mereka baca Quran, kemudian dilihat orang langsung ditutup supaya orang tidak tahu kalau dia sedang baca Al-Quran. Ketika dia sholat dia menangis, dia sepertinya sedang dalam keadaan flu supaya orang tidak tahu kalau dia sedang sedang menangis. Begitu cara mereka untuk menyembunyikan kebaikannya. Kadang-kadang mereka itu sholat qiyamul lail, istrinya pun tidak tahu. Meskipun kadang-kadang istri itu harus dibangunin untuk apa qiyamul lail. Habis kalau istrinya dablek ya nggak bangun-bangun juga ya dibangunin. Ya. Makanya itu adalah merupakan satu usaha bersama memperbaiki. Nah, Eh, jadi dia tidak menunjukkan dia dalam keadaan salat, dia terus terang dia tidak dalam keadaan salat. Walakin ludir tu. Cuman malam itu saya digigit apa? Akrab, kalajengking. Ya, dia digigit kalajengking. Sementara kalau Anda lihat kalajengking itu kan apa? Beracun. Ya, dia beracun. Sehingga karena itu kalau orang mengalami gigitan serangga yang beracun, atau kalajengking ataulah semacam apa seperti itu, maka rukyah sangat bermanfaat. Ya, rukyah sangat bermanfaat. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat dari Anas bin Malik hadisnya sahih disahkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis sahih nomor 1258 eh, Rasulullah SAW bersabda takaita fadha yadaka haitsu tashtaki kalau kamu merasa sakit di bagian mana di tubuhmu, ya bisa jadi karena gigitan serangga ataupun yang lainnya. Kalau kamu merasa sakit, termasuk apa? Sakit apa? Sakit gigi. Ya. Kalau kamu mengalami suatu rasa sakit, maka letakkan tanganmu di tempat yang sakit itu. Kemudian kamu katakan, kamu mengucapkan apa? Bacaan. Bacaannya apa? Rasulullah mengajar kul Bismillah wabillah A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadha. Ya. Kemudian angkat tangan kamu dan ulangi bacaan itu sampai witir. Witir itu bisa tiga, ya, bisa lima, bisa tujuh, bisa sembilan, bisa lebih daripada itu. Ya. Jadi diajarkan oleh Nabi, ya, terutama yang suka merukyah itu, ya. Terutama yang hadir semuanya ini kalau mengalami satu rasa sakit sebelum berangkat ke dokter ya bacain dulu ya atau atau kemungkinan dalam waktu malam dokter susah mendapatkannya baca itu barangkali dengan itu anda menjadi sembuh ya dengan membaca Bismillahi wabillahi a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syari ma'ajid min waja'i hadha ya itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di dalam prakteknya ya bahwa kemudian gigitan-gigitan serangga itu akan sangat bermanfaat terutama ketika Anda berada di hutan-hutan, di tempat-tempat apa yang apa? Yang banyak binatang-binatang serangganya yang apa? Yang mengandung racun itu, ya. Jangan lupa pada saat seperti itu kan biasanya sulit mencapai dokter. Maka bacaan-bacaan itu akan sangat bermanfaat untuk apa? menghindari dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh racun yang dibawa oleh yang serangga itu. Nah, ketika dia menyampaikan saya waktu itu tidak sholat dan saya sedang digigit serangga, maka Said bin Jubair menanyakan, nata? kalau Qala fama nata, Apa yang kamu lakukan saat itu? Ya. Qultu itu, Saya meruqyah. Pada saat itu saya meruk meruqyah. Sehingga dengan demikian rukyah itu sebenarnya adalah syar'i. Rukyah itu syar'i ketika Anda mengalami sesuatu hal dalam diri Anda, lakukan uh, e, rukyah itu, ya. Jadi di sini rukyah tidak hanya berkaitan dengan orang yang terkena jin saja. Ya, tetapi juga bisa untuk orang yang terkena apa? gigitan serangga tadi itu. Qala fama hamalaka ala dzalik. Nah, ini termasuk satu cara dalam pendidikan itu ada metode diskusi. Jadi nggak langsung ajarkan kamu harus begini harus begini. Kecenderungannya guru atau ustad atau pembimbing itu kecenderungannya apa? Mendikte. Ya. Makanya dalam proses pendidikan tidak harus dengan cara mendikte. Apalagi kalau orang itu sudah dewasa, apalagi kalau orang itu sudah mempunyai nalar yang bagus, maka sistem pendidikannya lebih bagus dengan cara apa? Apa? Diskusi. Diskusi itu akan mematangkan seperti dilakukan oleh Said bin Jubair. Ya, ada diskusi, "Mahamal kala hada?" Apa yang menyebabkan kamu lakukan itu? Ya. Kok kamu melakukan ruqyah seperti itu? Apa yang menyebabkan itu? Maka dia katakan, "Aku mendengarkan hadis yang dibawakan oleh Sya'bi apa yang seperti uh, saya lakukan itu yaitu apa meruqyah." Yaitu apa yang saya dengarkan dari Sya'bi bahwa dia membawakan riwayat dari Buraid bin Husayb La ruqyata illa min ainin aw huma. Ya, Buraidah membawakan riwayat dari Nabi tidak ada ruqyah kecuali untuk orang yang terkena ain. Ya. Ain ini uh, seperti kata Rasulullah al-ainul haq. Yang namanya ain itu itu adalah benar. Ada orang-orang yang mempunyai pandangan matanya itu mengandung sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain itu umumnya disebabkan karena kedengkian yang ada dalam dirinya yang biasanya mencelakakan ya biasanya mencelakakan itu pernah dialami oleh uh, sahabat Nabi Amr bin Tufail yang kemudian uh, mengalami seperti orang apa ini sakit gitu karena faktor ain ini. Maka Rasulullah SAW menyuruh siapa kira-kira dicurigai. Ketika ketemu orang dicurigai, orang itu disuruh mandi atau wudhu airnya dimandikan kepada orang itu yang terkena air. Namanya air di Indonesia itu jarang ya. Ya. Terutama di kota-kota besar jarang kita menemukan air. Ya, kalau di kampung-kampung ya, apalagi di negara-negara Arab itu banyak sekali orang yang kena air itu. Termasuk kenapa anak-anak kecil itu ya kalau dilihat orang itu suka kemudian nangis, kemudian sakit berlarut-larut. Padahal menurut dokter dia nggak sakit, tapi dia nangis terus. Ya, bisa jadi anak itu terkena aib. Makanya kalau ada orang melihat anak kita sambil kemudian mulus-mulus, dia katakan apa? Masya Allah. Kalau mama dia lihat anak itu, kemudian wah anak ini cakep banget ya. Kalau orang itu membawa ain, akan terkena anak itu sehingga anak itu menjadi sakit bisa tidak bisa mati ya karena pengaruh ain itu itu karena apa kedengkian Orang nggak punya anak, umpamanya lihat anaknya orang itu cakep banget, dia kepingin kayak anak gitu. Timbul lihat pandangannya sehingga kemudian berpengaruh kepada anak itu. Makanya kalau Anda punya anak dipegang sama orang lain dan orang itu memuji anak Anda, katakan masya Allah. Sehingga itu akan apa? Menghilangkan pengaruh ain. Paham ya? Nah, kalau orang sudah kena ain, maka obat yang mujarab diantaranya adalah Rukiyah. Ya, karena nggak bisa diobati secara medis itu. Karena nggak ada pengaruh apa fisiknya itu. Ya, tapi pengaruh dengan ain tadi itu. Jadi jiwa jahat yang masuk ke dalam apa ini pengaruh-pengaruh kepada orang itu. Makanya apa dibacakan ruqyah. Atau bekas orang yang kena ain itu kalau ketahuan digunakan untuk wudhu atau untuk mandi bagi orang yang terkena itu. Jadi bisa anak-anak, bisa dewasa orang yang terkena ain itu. Makanya al ain haq. Kemudian yang kedua, kalau enggak ain atau huma atau orang apa ini karena gigitan serangga yang beracun. Ini saja. Jadi kalau menurut riwayat Buraid dan Husayb tidak ada rukyah kecuali pada dua ini saja. Yang lainnya nggak ada. Ya. Nah, termasuk riwayat ini dijadikan alasan oleh Husain tadi untuk merukyah dirinya karena dia apa? Diserang serangga tadi itu. Nah, Anda mungkin pernah mendengarkan riwayat Imam Bukhari yang tentang Eh, beberapa orang sahabat yang sedang berdakwah di satu kampung. Kemudian uh, ketua apa uh, masyarakat kampung itu, ketua kabilanya sedang sakit. Dan ternyata sakitnya itu karena digigit serangga. Kayak digigit apa? Kala jengking begitu. Sehingga dia demam, demam, demam. Diobati nggak berhasil. Ketika ada rombongan dai mau masuk dakwah situ, itu dihalangi oleh mereka karena pimpinnya lagi sakit. Sehingga mereka mengatakan, kalian bisa nggak merukyah apa mengobati pimpin pimpin kami yang sedang sakit? Oh coba, iya, kami akan mengobati dengan apa ini e, karena dia dilarang, tadinya dilarang, sekarang dia minta. Kalau begitu kasih kambing. Kalau sembuh kasih kambing, ya. Kalau sembuh kasih kasih kambing, ya. Nah akhirnya dibacainlah surat al-fatihah. Ketika dibaca surat al-fatihah, ternyata dia sembuh, ya Inilah termasuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Uriah dan Husaib sehingga kemudian ketika dapat kambing dipotong rame-rame Nabi pun ikut termasuk makan dari hasil kambing tadi itu. Ya, dari merukyah tadi itu. Nah, eh, sekalian eh, apa dikatakan oleh oleh Sa'id bin Jubair dikatakan qad ahsana man ila ma sami'. Sungguh apa yang dia sampaikan itu benar terhadap apa yang dia dengarkan itu. Jadi apa yang hasilnya nggak ditambah nggak dikurangi. Walakin hadatsan Ibnu Abbas, tetapi dari sumber lain kami peroleh dari Ibnu Abbas. Perlu diketahui sekalian, Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi. Termasuk dia keluarga Nabi juga. Didoakan oleh Nabi, Allahumma alimmu ta'wil. Ya Allah, berikan dia ilmu tentang tafsir Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas dijuluki kemudian dengan Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Dan Ibnu Abbas ini seorang ulama yang juga dijuluki dengan Bahrul Ilm, lautan ilmu. Anda bisa lihat lautan kan? Betapa hebatnya itu. Makanya majelis Ibnu Abbas nggak pernah sepi. Karena beliau menyampaikan ilmu bahasa, ilmu syair, ilmu kedokteran, ilmu apa tafsir, ilmu hadis, ilmu banyak hal yang dikuasai oleh beliau ini. Nah, ketika beliau ditanya dan ini termasuk pelajaran buat kita, bagaimana Anda mencapai ilmu segitu hebat? Ya. Ini pelajaran buat kita yang banyak belajar ini yang kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas ketika ditanya apa cara yang Anda tempuh sehingga Anda menjadi hebat seperti itu. Dengan tiga hal. Ya, pertama dengan tiga tiga hal saya mencapai ilmu ini dengan tiga hal. Yang pertama beliau katakan biqal bin akul. Saya memperoleh ilmu itu dengan kesadaran yang penuh. Dengan hati yang apa? Yang sadar, nggak ngantuan. Kalau pengajian ngantuan dapat apa itu? Hah? Udah ngantuan nggak dicatat lagi. Lewat sudah. Hah? Nah, kalau orang kolbun akul dia sadar apa disampaikan itu, ditangkap itu. Bahkan dulu orang-orang yang jenius itu bisa menangkap itu seperti yang disampaikan. Ya, Abu Hurairah karena didoakan oleh Rasulullah dengan memberikan selendangnya, kata Abu Hurairah tidak ada satupun yang dikatakan oleh Nabi kecuali aku nangkap seperti disampaikan oleh Nabi. Jadi kayak kaset gitu. Ngerekamnya itu penuh, utuh. nggak dikurangi, nggak dilebihkan. Ya. Itu kemampuan apa? Karena apa? Qalbun akul. Qalbun hati yang apa? Yang menyadap itu. Ya, sadar betul. nggak ngantuan. Ya, Nah, kemudian yang kedua, kata Ibn Abbas, walisanin saul. Lisan yang suka bertanya. Kalau nggak ngerti ya tanya. Ya, yang jelas bukan bukan membikin-bikin pertanyaannya, tapi memang dia nggak tahu dia nanya, gitu. Bukan nanya untuk ngetes, bukan yang lainnya, tapi nanya memang betul dia nggak ngerti. Kemudian yang ketiga, wabadanin ghairu maul. Badan yang nggak pernah capek-capek. Ya. Makanya Ibn Abbas itu dikenal cari ilmunya itu semangat betul. Dia datangi ke rumah-rumah para sahabat itu. Musim panas, musim dingin, dia gali terus, ya. Makanya dia tidak capek-capeknya untuk menggali ilmu itu. Makanya kalau cari ilmu nggak bisa kemudian tenang-tenang atau rilek-rilekan, harus apa? Sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan dari Rasulullah SAW, Anu qal uridat alayyal umam. Aku ditunjukkan oleh Allah terhadap kondisi umat-umat terdahulu. Tentunya ini pada hari kiamat nanti. Ya apa? Dia apa? Istilahnya apa? Eh, peristiwa itu di, di, dipercepat gitu, ya. ditunjukkan sampai oleh Allah ditunjukkan pada Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Rasulullah melihat ada seorang nabi bersama tiga orang atau lebih. Ya, ada nabi bersama satu atau dua orang. Ada nabi nggak ada pengikutnya sama sekali. Ya, makanya Nabi Nuh alaihissalam dalam riwayat itu sebutkan. Beliau 950 tahun dakwahnya yang ikut cuma gelintiran orang. Ya, sehingga kita juga tidak boleh kemudian pesimis di dalam dakwah itu. Jadi ukurannya bahwa bagaimana dakwah itu kita bisa menyampaikan sehingga kemudian bisa merubah orang. Nah, adapun target yang kita inginkan sekian orang sekian orang itu tidak tercapai, tidak harus kemudian menjadi kita pesimis ya, harus selalu optimis. Kalau Nabi saja nggak punya ada nggak nggak punya pengikut, ada cuma satu dua orang. Kalau anda dapat sepuluh dua puluh alhamdulillah. Kalau anda dapat lebih daripada itu, alhamdulillah. Ya, makanya ini adalah menjadi pelajaran buat kita. Kemudian Rasulullah SAW saat itu ditunjukkan tentang keadaan satu umat yang sangat banyak, namanya sawadun Alim. Kadang-kadang dalam riwayat disebutkan as-sawadul a'zam. Ya, kelompok yang paling banyak. Tapi di sini disebutkan sawadun adim, berarti karena kepala orang kan hitam ya. Kalau orang hitam, kalau kepala orang itu lagi numpuk, jalan semua bareng-bareng, kelihatan banyak orang kan? Yang kelihatan apa? Kepalanya, sawadun adim, itu hitam-hitam semua itu. Ya. Karena kepalanya yang kelihatan. Sangi banyaknya. Kemudian aku kira mereka itu umatku. Rasul mengatakan, aku kira mereka adalah umatku. Ternyata Kemudian dia diberitahu mereka adalah Musa dan kaumnya. Makanya para ulama banyak mengindikasikan kesamaan-kesamaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi dengan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ini banyak kesamaannya. Termasuk di dalam tingkat apa ini keberhasilan e, membangun umatnya dan posisi yang dicapai oleh Musa alaihissalam dan dicapai oleh Nabi Muhammad SAW bahkan kemudian dijadikan oleh Allah uh, apa yang kemudian diliwatkan kepada kita dalam proses apa? Proses apa? Isra Mi'raj itu adanya komunikasi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita sudah pelajari banyak lebar kemarin bagaimana perjalanan hidup yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga ini menjadi suatu pelajaran bahwa Nabi Musa termasuk salah seorang nabi yang sukses membangun umatnya meskipun dirongrong oleh banyak umatnya ya meskipun dirongrong oleh banyak umatnya dan itu dialami uh, oleh Nabi Musa terutama ketika diajak berperang kaumnya itu mengatakan idhab anta warabuka rabbuka faqatila innaha hauna termasuk sikap acuh tak acuh Bani Israel kepada Nabi Musa pergilah engkau dan Tuhanmu perangi mereka kami duduk di sini kalau udah berhasil kami ke sono ya itu perilaku Bani Israel seperti itu sementara Nabi Muhammad SAW pernah mengetes orang-orang dari Madinah sebelum terjadi perang Badar. Ketika kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, sekarang kita akan berhadapan kepada musuh-musuh yang sangat kuat. Ketika kami menghadapi mereka, apa yang kalian akan lakukan? Kata mereka, ya Rasulullah kami tidak mengatakan seperti Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa. Tapi katakan kalau kami sudah uruskan pedang kami, tidak akan kami balikkan. Kalaupun anda menyuruh kami melewati lautan, kami akan lewati. Ya, Begitu semangat para sahabat itu ketika Ansar. Nah, melihat kesungguhan mereka Rasulullah senang sekali. Berarti ini nggak main-main, nggak berlaku seperti pribadi apa Bani Israel yang hanya menggantungkan kepada nabinya tapi tidak mau berbuat. Kita umat Muhammad SAW harus berbuat sekaligus sambil menggantungkan sama Nabi Muhammad SAW terutama untuk memperoleh apa syafaatnya nanti, ya memperoleh syafaatnya. Nah, ketika kemudian aku melihat pada rombongan berikutnya jadi ini kayak pawai gitu ya. Pawai apa satu dua orang tiga orang. Ada yang nggak bawa nggak bawa orang. Ada yang ramai orang berarti Musa dengan kaumnya. Dan berikutnya adalah aku melihat ternyata ada rombongan besar yang itu adalah disampaikan umatku umat Muhammad SAW. Satu kali Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya. dia kemudian bertanya, atau hibuna antakunu rubu ahli jannah Apakah kalian suka kalau kalian akan menempati sepertiga, seperempat daripada penduduk surga? Maka mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, Tuhibu antakunu takunu lil jannah?" Apakah kalian suka kalau akan menempati sepertiga dari penduduk surga? Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Innakum satakunu syatra ahli jannah." Kalian akan menempati separuh penduduk surga. Jadi penduduk neraka surga itu paling banyak berasal dari siapa? Dari Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja, hanya saja kemudian permasalahannya kan apakah masuk surganya itu dengan hisab atau tidak dengan hisab? Kalau dengan hisab berarti akan mengalami ujian siksaan di neraka. Meskipun pada akhirnya ke ke surga. Ya, harus melalui proses dulu. Nah, adapun peristiwa ini Rasul mengatakan umatku yang begitu besar jumlahnya bersama mereka ada 70 ribu dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, 70 ribu. Saya menemukan riwayat yang cukup mengembirakan yaitu dari Abi Bakar Siddiq. Hadisnya disahihkan oleh Syalbani dalam nomor 1484. Jadi Abu Bakar As-Siddiq qala qala Rasulullah sallam U'titu sab'ina alfan yadkhuluna jannah bighairi hisab. Aku diberikan oleh Allah 70 ribu dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wujuhum kal qamari lailatul badr. Muka mereka seperti Anda melihat apa? Bulan di waktu apa? Purnama. Terang benerang. Ya. Kan ada dalam surat Al Imran kan? Apa dalam surat Al Imran? Hah? Siapa yang ingat tuh? dua tabyadu wujuhun wa dua wujuh. Ada muka yang hitam, ada muka apa? Yang putih, yang terang, ada muka yang gelap. Adapun umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab itu muka mereka seperti pada bulan purnama itu. Lihat muka bulan purnama itu. Seperti itu mukanya nanti mereka yang pada hari kiamat nanti masuk surga tanpa hisab itu. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Tapi hati mereka menyatu. Mereka 70 ribu tapi hati mereka menyatu seperti hatinya satu orang. Makanya Allah mengatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari tidak ada hati lagi harta dan anak kecuali orang akan datang membawa hatinya yang bersih. Ya. Makanya Rasul mengatakan apa? Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila asadikum. Dan lain sebutkan wala ila amwalikum, Wala kenyanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat penampilan kamu. Allah tidak melihat badan kamu. Allah tidak melihat harta kamu. Yang akan dilihat oleh Allah adalah hati kamu dan amalanmu itu. Makanya seluruhnya kembali kepada kualitas hati ini, ya. Hati ini kalau terpaut dengan Allah, maka seluruh pikiran dan tenaganya akan mengarah kepada Allah. Tapi kalau hatinya kepada selain Allah, maka dia akan seluruhnya mengalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan mereka itu jumlahnya banyak tapi hanya menyatu. Ya, sementara orang Islam ini banyak kemudian hatinya berbeda-beda. Ya. Di satu pesantren aja bisa macam-macam itu hatinya itu. Nah, coba gimana disatukan? Disatukan, disatukan, satukan supaya dengan dasar tauhid yang benar maka pikiran dan langkahnya menjadi menyatu. Subhanallah itu. Nah, ini perlu kebersihan hati. Makanya jangan ada dengki, jangan ada permusuhan, jangan ada iri-irian, jangan ada saling memfitnah. Itu semua karena hati yang yang kotor. Maka ayat ini harus bersih terus, ya. Kemudian fastazatu rabbi azza wajal. Karena disebutkan 70 dari umatku akan masuk surga, 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab. Aku minta sama Tuhanku supaya ditambah. Ya, begitu perhatian Nabi Muhammad. Kalau kita mintanya apa? Kita mintanya apa? Ima supaya hartanya banyak atau duitnya banyak atau istrinya banyak. Ya. Kita itu pikirannya ke situ aja ya. Karena Muhammad apa? Ketika hidup di dunia dia bilang apa? Rabbi zidni ilma. Ya dia minta apa? Tambahan apa? Tambahan ilmu. Enggak ada di Al-Qur'an Rasulullah minta ditambah hartanya nggak? Yang ada diminta apa? Ilmunya. Kemudian ketika disampaikan 70 ribu dari umat Muhammad SAW akan masuk surga tanpa hisab, Rasulullah minta sama Tuhannya. Apa yang diminta? Tambahan dari 70 ribu itu. Maka kemudian aku minta kepada Tuhanku, maka dia menambahku ma'kulli wahidin sab'ina alfa. Setiap dari satu 70 ribu, 70 ribu lagi. Nah, jadi banyak insya Allah. Nah, kemudian qala Abu Bakar, "Fara'aitu anna dzalika atan ala ahli qura wa musibun min hafatil bawadi." Maka Rasul Abu Bakar mengomentari, "Saya melihat sesungguhnya itu akan banyak diperoleh oleh mereka yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, di gunung-gunung. Kenapa? Hah? Karena mereka orang-orang yang masih polos, tidak sombong, orang yang masih taat kepada Allah. Makanya kesimpulan banyak para ulama menyebutkan kemunafikan itu paling banyak di kota. Ya, kemunafikan itu paling banyak di kota. Tapi insya Allah Pondok Melati ini termasuk desa ini. Ya, masih banyak pohon-pohonnya termasuk desa insya Allah. Nah, sekalian <clears throat> eh, itu informasi dari Abu Bakar As Siddiq bahwa uh, Muhammad telah meminta kepada Allah untuk diberikan tambahan dari 70 ribu yang akan masuk surga maka Allah menambahnya menjadi 70 ribu dari masing-masing dari setiap 70 ribu itu nah kalau orang itu masuk eh, masuk surga tanpa hisab tanpa adab itu berarti apa Hah? berarti apa berarti adalah orang yang paling sukses ya orang paling paling sukses. Nah, ketika kemudian uh, ketika kemudian Rasulullah SAW berdiri, nah orang-orang para sahabat membicarakan, kira-kira siapa yang masuk surga tanpa hisab itu? Nah orang-orang kan masing-masing melihat dirinya sendiri, ya. Makanya uh, paling bagus kita itu ketika membawa orang ke arah surga itu membawa dengan bentuk muasofat kriteria ya makanya Al-Quran menyebutkan penduduk surga itu banyak berubah pak kriteria bukan kepada takyin takyin itu hanya sedikit saja Ya masuk surga dijamin oleh Rasulullah cuma 10 orang dijamin masuk surga kan yang selebihnya apa? muasofat hanya apa? suatu kriteria kalau kriteria, siapa yang memenuhi kriteria itu akan dapat. Seperti kriterianya orang mukminun yang akan masuk surga kan? Dalam surat Al-Mu'minun ada kriteria. Nah, kita akan diajarkan oleh Nabi dengan kriteria, bukan pada perorangannya. Tapi orang-orang membicarakan masalah perorangannya. Siapa mereka itu? Jangan-jangan sahabat Nabi. Nah, itu tentu kepada apa? Kepada perorangannya. Padahal sahabat Nabi berapa jumlahnya? Riwayat yang paling kuat, seluruh sahabat Nabi itu mencapai 114 ribu. Ya, seluruh sahabat Nabi mencapai 114 ribu. Ibnu Qayyim menyebutkan dari 114 ribu itu yang disebut sebagai ulama betul-betul ulama 139. Jadi nggak banyak dari jumlahnya yang ada itu kan? 139. Tetapi satu ulama ini ibarat ummah. Seperti Ibn Abbas merubah Mekah. Ibn Mas'ud merubah apa? Irak. Uh, eh, Mu'ad bin Jabal merubah Yaman. Jadi satu orang itu nilainya ummah. Ya. Makanya dari mereka apa jumlahnya 139 itu pun oleh Rasulullah disebutkan apa? Antum fi zamanin kathirun ulama'ukum hukum khutaba'ukum. In tamassaktum bi usri ma'araftum halaktum. Kata Nabi, kalian sekarang berada di zaman banyak ulamanya, sedikit penceramahnya. Kalau kalian berpegang sepersepuluh dari apa yang aku ajarkan, kalian akan musnah. Ya, makanya para sahabat itu mereka bersungguh-sungguh berbondong-bondong untuk bisa mengamalkan Islam semaksimal mungkin. Tetapi saya jalan nasi zamanun. Qalilun ulama'uhum, kathirun khutaba'uhum. Nanti akan terjadi zaman dia akan datang Sedikit ulamanya yang banyak penceramahnya. Pilih gacil. Ya. Jadi yang banyak apa? Melahirkan penceramah-penceramah. Ya, tidak melahirkan ulama, penceramah-penceramah. Itu akan banyak tapi ulamanya sedikit. Begitu kata Rasulullah. In tamassaku bi ushri ma'arafu najau. Kalau mereka berpegang sepersepuluh saja jadi ajaran agama ini, mereka selamat. Ya. Coba kalau Anda lihat, berapa jumlah hadis Nabi itu? Hah? Imam Bukhari apa sampai 300 ribu? Imam Ahmad apa sampai 600 ribu? Abu Zur'a apa sampai 1 juta, 1 eh, juta hadis? Tentunya itu ada sahih, ada hasan, ada daif. Dipilih itu. Taruhlah seperti Musnah Imam Ahmad itu jumlahnya 40 ribu. Diajarkan oleh Imam Ahmad kepada keluarganya selama 12 tahun sebelum disampaikan kepada orang lain. Dan kalau umpamanya kita mengambil sepersepuluh dari ilmunya itu saja, berapa hadis yang kita peroleh? Ya, bisa sampai empat ribu. Sampaian sampai dapat empat ribu hadis. Istilahnya kalau Anda memperbaikan sepersepuluh dari ajaran agamaku, Anda selamat. Sementara Anda tahu yang namanya Sunan Abi Dawud itu adalah kumpulan hadis khusus tentang hukum. Beliau meringkaskan dari 300 ribu menjadi 30 ribu menjadi 3 ribu. Jadi anda membaca Sunan Abi Dawud itu ringkasan daripada hadis-hadis hukum yang dikumpulkan sekian banyak itu menjadi cuma 3 ribu. Saya yakin baca Sunan Abi Dawud aja belum pernah. Ya kan? Mungkin sebagian kayak apa Sunan Abi Dawud juga nggak tahu. Nah makanya mulai itu digali. Dari sunnah-sunnah Rasulullah Paling tidak kata Nabi, kalau kamu memperoleh, mengetahui, mengamalkan, sepersepuluh aja kamu akan selamat. Nah bagaimana kalau sampai seratus persennya? Ya. Coba Rasulullah mengajarkan. Kalian hendaknya apal Quran, hatam Quran, bukan apal Quran, hatam Quran 40 hari sekali. Itu maksimal. Rasulullah memberikan batasan maksimal menghatamkan Al-Quran 40 hari. Kalau kamu tidak hatam 40 hari, kalau udah bisa 40 hari, tingkatkan lagi menjadi 30 hari. Tingkatkan lagi menjadi 12 hari. Tingkatkan lagi menjadi seminggu. Ada ribat lain mencapai tiga hari sekali. Kira-kira kita bisa nggak mencapai itu? Nah, ini harus dilatih. Sebab ukuran kedekatan orang itu dengan Allah adalah kedekatannya dengan Al Al-Qur'an. Ya. Ini merupakan satu apa? Tolak ukur betapa Para sahabat itu rata-rata mereka dari Jumat ke Jumat hatam Qur'annya. Hatam Qur'an dari Jumat ke Jumat. Ya. Meskipun ada yang dibawa itu apa lebih lebih daripada itu uh, yang atau kurang dari itu itu adalah perorangan. Rata-rata mereka dari Jumat ke Jumat. Nah, kemudian orang membicarakan, jangan-jangan yang 70 ribu itu adalah apa sahabat-sahabat Nabi. Kemudian mereka mengatakan, atau mereka termasuk orang-orang anak-anak yang lahir dari keadaan orang, orang tua Islam, yang meninggal di waktu kecil. Karena anak masih kecil kan ketika meninggal belum punya dosa, masih bersih. Dia akan masuk surga. Nah, kemudian mereka menyebutkan macam-macam. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan kriteria yang beliau sebutkan kriteria itu adalah yang pertama mereka yang tidak minta diruqyah. Ya. Mereka yang tidak minta diruqyah. Kenapa orang yang minta diruqyah itu tidak masuk surga tanpa hisap, bukan berarti nggak masuk surga ya. Kalau orang yang minta jeruk ya itu bisa masuk surga tetapi dengan hisap. Ya, tetapi yang kalau kemudian merukyah tidak dengan apa dengan rukyah merukyah sendirinya, tidak dengan minta kepada orang lain, berarti apa? Dia mempunyai keyakinan kepada Allahnya pasti kuat. Ya. Dia tidak bergantung kepada selain Allah. Makanya dia selalu apa uh, meyakini kepada Allah SWT. Pasti dia akan sembuhkan. Pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Tapi kalau orang itu meminta dirukyah sama orang lain, itu terdapat kelemahan antara dia dengan Allah masih membutuhkan pihak ketiga. Ya. Makanya sekarang ini orang mau beli tanah tanpa perantara. Jadi kasihan betul sekarang yang namanya maklar itu. Banyak yang merana. Semua terus tanpa perantara, tanpa perantara. Mau beli tanah aja langsung maunya kan? Supaya nggak ada komisi gitu. Makanya orang kalau dia komunikasi kepada Allah langsung, merukyah diri sendiri, kasih imannya kuat. Tapi ketika dia minta dirukyah sama orang lain, berarti ada kele kelemahan. Ya, makanya e, diupayakan untuk merukyah sendiri. Nah, e, Kemudian kalau kalau riwayat apa ini e, eh, merukyah sendiri termasuk yang yang disebut tidak masuk dalam kategori ini itu yang dibantah oleh Syekh Islam bin Taimiyah. Sebab Rasulullah pernah dirukyah oleh apa? Dirukyah oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Pernah juga dirukyah oleh Aisyah tanpa harus meminta. Ya, ketika kita sakit terus ada orang merukyah, gak ada masalah itu. Iya. Atau eh, kita dirukyah oleh istri kita, gak ada masalah. Yang penting jangan kita minta dirukiah. Nah, ini uh, saya bawakan ada riwayat bagus sekali. Uh, dari Abi Tayyah. Qala sa'ala rajulun Abdurrahman bin Khan Khanbash, "Kaifa sana Rasulullah hina kadatu syayatin?" Jadi Abdurrahman bin Khanbash ini ditanya bagaimana Rasulullah ketika dia digoda oleh setan. Ya. Artinya Rasulullah aja digoda oleh setan apalagi apalagi kita. Nah, cuman bagaimana ketika Rasulullah digoda oleh setan itu? Qala ja'at syayatin ila Rasulullah. mau ceritakan sejumlah setan datang ke Rasulullah. Fil audia pada saat beliau berada di apa sekitar apa? Eh, gunung-gunung uh, kecil tau namanya. Wadi. Namanya wadi itu apa? Bukit-bukit gitu, bukit-bukit kecil gitu. Fatahaddarat alaihi minal jibal. Saat itu Rasul dikepung oleh setan-setan di bukit itu dari berbagai penjuru ya wa fihim syaitan ma'au syu'la minan nar yuridu an yahrika biya Rasulullah di antara rombongan syaitan-syaitan itu sedang mengerubuti Rasulullah satu di antaranya membawa obor api ingin membakar Rasulullah ya makanya syaitan selalu kaitannya dengan apa dengan api ya penyembah-penyembah syaitan itu banyakkan kaitan dengan dengan api dan ini terjadi dengan Rasulullah hadisnya sahih disahkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis saya nomor 2995. Nah, kemudian ternyata Rasulullah apa ini kaget dia. Merasa apa? Takut dia. Wah, begitu banyak yang merubung. Bayangkan kalau Anda dikerubung oleh jago silat. Ya. Jago silat yang mengerubung Anda, apa yang terjadi? Biar Anda jago silat, anda akan merasa apa? Wah, gas seimbang ini. Begitu banyak kan perlawanan ini. Ya. Nah, apalagi ini setan bisa menghilang. Dia turun bersamaan barang-barang seperti itu. Maka Rasulullah apa? Apa terkejut dia. Kalau Ja'far asibu qala ja'ala akhir. Dia mundur. Ya. Rasulullah sempat apa? Mundur. Kemudian kalau wajah Jibril. Saat itulah datang Jibril Faqala ya Muhammad. Dia katakan mengajarkan Muhammad, "Hai Muhammad, qul katakan." Maka Nabi mengatakan, aqul? Saya mau mengatakan apa ini? Jadi dia terbengong melihat orang banyak, apa melihat setan gitu banyak. Dia sempat terbengong gitu. Apa yang saya katakan? Maka qul a'udzu bikalimatil tamati allati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama' ومن شر ما fil فيها ومن شر ما ma في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر nahar الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن Ini yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah wasallam Ketika itu dibaca oleh Rasulullah mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Jibril, maka kemudian meredahlah apa apa uh, uh, obor tadi itu pada mati obornya itu kemudian setan pun apa ini kalah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi uh, ini bukan film ini ini kejadian betul alam Rasulullah ketika diserang oleh setan-setan itu ya makanya kadang-kadang setan itu berubah dirinya dengan bentuk-bentuk lain ini ada riwayat dari sahabat yang menemukan setan berupa seseorang anak muda tapi kemudian dilihat tangannya tangan apa anjing bulunya bulu anjing ya jadi itu termasuk indikasi dia apa jin ya, jadi dia menyerupai manusia tapi dia dalam bentuk lain apa yang disebut oleh para sahabat itu ditemukan dia me, me, apa, merupakan menyerupa seperti anak muda tapi kemudian tangannya tangan anjing dan bulunya bulu apa bulu anjing Nah, kalau kamu ketemu orang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Jangan ditonjok. Dia bisa ngilang dia. Karena dia jin. Nah, jin itu mengajarkan kamu baca ayat kursi. Ya. Makanya ayat kursi adalah bacaan yang paling berat bagi apa? Bagi setan, bagi jin itu, ya. Itulah yang kemudian diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW termasuk yang dialami oleh Abu Hurairah. Nah, ketika riwayat itu disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan sadaqal khabith. Jadi, yang mengajari Anda supaya baca ayat kursi itu setan sendiri. Kemudian itu disampaikan sama Nabi, Nabi mengatakan benar itu. Apa musuh Allah itu, ya. Benar apa e, setan yang buruk itu, ya. Jadi memang e, ayat kursi menjadi apa? Pegangan bagi kita dalam menghadapi apa? Setan. Ya, termasuk diantaranya bacaan rukyah yang dibacakan oleh Rasulullah tadi itu. Ya. Baik, yang kemudian yang kedua, wala yak yaktawun. Wala yak yaktawun artinya minta untuk dikai. Ya. Kalau melakukan sendiri gimana? Boleh. Kalau melakukan sendiri boleh. Nah, itu biasanya orang Arab itu bilang wah akhiru dawa al-kai. Obat yang terakhir kalau udah nggak dapat yang lainnya baru pakai kai itu. Karena itu besi panas kemudian dinyonyoskan ke apa? ke tubuh. Cus itu apa? Keluar apa asapnya itu. Ya. Tapi itu ada yang ahli. Jangan main langsung jos-jos aja. Bisa tambah sakit nanti. Itu ada ahlinya itu. Ya, meminta untuk dikai. Itu yang kedua. Nampaknya di Indonesia ini eh, nggak terkenal lah kai itu. Yang banyak sekarang ini rukiah, ya, yang banyak rukiah. Kai itu sekarang istilah mereka namanya bioelektrik. Saya nggak tahu bagaimana bentuknya itu. Saya tadi lewat di daerah apa housing commission itu, housing apa? Pondok Gede itu ada pengobatan bioelektrik. Nah, mungkin ini yang dimaksud kayak itu. Saya nggak tahu itu mereka udah bentuk apa lagi itu. Ya. Yang jelas eh, tidak diperkenankan meminta untuk dikai itu. Bukan berarti nggak nggak diperkenankan berarti haram. Maksudnya tidak bisa menjadi 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab tadi itu. Kemudian walaya tatoyarun dan tidak kemudian melakukan tatoyur. Tatoyur ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Yaitu mereka dengan jalan meletakkan saya lihat ini di Pakistan ya. Itu ada orang e, mengundi nasib dengan burung. Saya tadinya belum jelas tatoyur ini kayak apa bentuknya. Rupanya mereka itu membuat semacam apa ini uh, uh, lembaran. Lembaran itu ditulis tentang apa? Uh, ini sukses apa ini kawinnya, sukses usahanya, sukses pendidikannya, ya. Terus gagal kawinnya, gagal ini, ini, ini. Gitu ya, gagal, gagal, gagal gitu ya. Nah, burung itu dilepaskan. Burung inti yang dipakai satu dipakai burung apa namanya? Yang warnanya merah ada ada biru-biru apa namanya? Hah? burung kayak semacam burung beo gitu. Nah, itu burung itu dilepaskan. Kalau dia ke kanan berarti nasibnya baik. Kemudian dilihat nempelnya di mana? Oh, ini bakal istrinya banyak ini umpamanya kan. Dia yakin oh saya nanti bakal istrinya banyak. Kalau dia yakin oh hartanya banyak, nanti bakal hartanya banyak itu. Jadi dasarnya menurut apa? Burung. Kalau burung itu terbang ke kiri, terus kemudian nempel di tempat-tempat yang apa? kakak gagal tadi itu. Wah, berarti kamu nasibnya buruk ini segala macam. Nah, ini namanya tatoyur. Ya. Ada satu buku tentang doa, ya. Duduk apa ini buku tentang doa, rupanya penerjemahnya nggak ngerti tauhid. Tatoyur diartinya main burung. Main burung ini apa? Bukan apa? Bukan main burung ini main burung dalam arti untuk mengundi nasib Ya, main burung dalam arti mengundi nasib. Ya. Nah, e, juga ada orang seperti umpamanya meyakini kalau ada burung gagak berarti ada orang mau mati nih. Ya. Ini adalah tatoyur. Jadi dia mempunyai pesimisme ketika melihat burung. Ada burung gagak, ada burung apa ini? Burung hantu. Kalau ada burung hantu maknanya ini. Ah itu semua yang berkaitan dengan burung-burung itu adalah sesuatu yang sifat apa? khurafat. Itu namanya tatoyur. Tatoyur itu juga berkembang, bukan hanya kaitan dengan burung. Meyakini umpamanya jangan kawin pada bulan Syawal. Nanti keluarga itu akan mudah untuk berantakan. Ya. Ada orang yang meyakini jangan pergi hari Selasa nanti celaka. Ini semua namanya tatoyur. Ya. Segala macam bentuk uh, apa ini uh, kemadaratan atau kemanfaatan tidak dinisbatkan kepada Allah tetapi kepada yang yang lainnya. Ada orang juga meyakini kalau kedipan kanan, oh bang, dapat rezeki banyak tuh. Ya. Nah, ini berasal dari ajaran Hindu itu. Ya, bukan dari Islam. Atau kalau ada kupu-kupu mau ada tamu nih. Ya, ini semua adalah tatoyur. Kita tidak boleh melakukan apa? Tatoyur. Ya. Nah, orang yang mentaklakan tatoyur ini dia termasuk yang akan masuk kategorinya tidak masuk surga apa, apa tidak masuk surga dengan dengan hisab. Eh, wa ala rabbiyam yatawakkalun dan kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Dan bertawakal ini adalah satu ungkapan yang pendek tapi sangat mendalam tentunya eh, meyakini atas eh, kebesaran Allah dan pertolongan Allah dengan melakukan asbab. Ya, dengan melakukan apa? Asbab. Jadi kalau Anda sakit, Anda berobat sambil kemudian meminta kepada Allah. Kalau Anda ingin kaya, Anda bekerja dengan sungguh-sungguh sambil minta kepada Allah. Kalau Anda pintar, Anda apa? Kambing pintar, Anda harus belajar sambil minta kepada Allah. Jadi me, apa ini menggantungkan kepada Allah dengan melakukan apa? Asbab. Itu namanya apa? Tawakal. Kalau orang kemudian ingin kaya cuma doa atau nggak mau bekerja, namanya apa? Tawakul. Akhirnya wakulnya balik. Ya, ini namanya tawakul. Harus tawakal yaitu melakukan asbab. Ya. Nah, makanya e, orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Faqama Ukasha bin Muhsan, maka berdirilah seorang sahabat Nabi namanya Ukasha bin Muhsan, kemudian minta kepada Rasulullah, "Ud'u Allah ya jadilah minhum." Mintalah aku kepada apa? Mintalah, mintakanlah ya Allah eh, ya Rasulullah kepada Allah supaya aku menjadi dari mereka yang masuk surga tanpa hisab itu. Nah, ini berarti boleh memintakan doa kepada orang yang hidup yang masih yang masih soleh yang masih hidup ya Rasulullah masih hidup dimintai untuk mendoakan nah, itu dibenarkan begitu pula meminta kepada orang soleh yang masih hidup boleh ya yang tidak boleh kalau sudah meninggal dunia maka Rasulullah mengatakan kepada Ukasha engkau termasuk mereka nah tentunya Ukasha ini mempunyai kelebihan-kelebihan Insya Allah nanti kita gali lebih lanjut lagi atau antum gali lebih lanjut lagi siapa Ukasha bin Mas'ud ini sehingga mendapatkan kehormatan bahwa dia termasuk yang dikategorikan 70 ribu dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi dari kriteria kepada takyin. Nah ini penting sekali nih. Dari kriteria baru kepada apa? Takyin, penentuan kepada perorangannya. Sehingga anda bisa tahu kaya apa yang akan masuk surga tanpa hisab. Perhatikan Ukasya bin Muhsan itu. Kira-kira begitu ya. Sehingga itulah cara pendidikan Rasulullah SAW supaya kita ini dapat memperoleh apa ini e, surga tanpa hisab dan tanpa azab dan itu berarti harus melalui perjuangan panjang dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh selain berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini e, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insya Insyaallah ini ada beberapa pertanyaan. Coba kita akan bisa apa? E, jawab. Ya. Ya, eh, hadis hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, bangkitlah aku dari akhirat bersama orang-orang miskin. Hadis ini saya tidak. Ini hadisnya sahih. Jadi Rasulullah SAW ternyata di dalam hidupnya pun dia memang apa berposisi sebagai orang yang miskin dan akan selalu bersama orang miskin. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan penduduk surga paling banyak orang miskin. Ya, penduduk surga itu paling banyak orang orang miskin. Tetapi miskin yang yang apa? Yang syakur. Syakurun sabur Orang miskin yang bersyukur dan sabar. Ya, bukan orang miskin yang banyak ngeluh. Ya, bukan orang miskin yang kemudian menolak kemiskinannya, tapi memang dikendaki supaya orang miskin itu dekat dengan Allah SWT. Ya, makanya dalam hadis kunci Rasulullah mengatakan bahwa Allah menyebutkan ada hamba-hamba manusia ini, hamba-hambaku kata Allah, ya memang pantasnya dia kaya, Sebab kalau jadikan miskin, dia justru masuk ingkar sama Allah. Allah kasih kaya dia. Ada di antaranya yang memang pantasnya miskin. Sebab kalau kaya orang seperti itu jadi sombong, dibikin miskin aja. Ya. Ada orang yang diberikan sehat, dengan sehat itu dia dekat sama Allah. Ada orang yang diberikan sakit, dengan sakit dia semakin dekat sama sama Allah. Semua ada hikmahnya, ya. Makanya kemiskinan bukan sebagai suatu kehinaan. Artinya apa? Ini memberikan semangat kepada Anda yang miskin-miskin supaya jangan merasa kecil hati. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz mengenai pengusiran masyarakat di Nusa Tenggara Barat, Tenggara Timur kepada jamaah salafiyah di sebuah musola yang masyarakat sekitarnya tak setuju dengannya. Ya, e, tentunya pengusiran bagi saudara-saudara kita yang menegakkan kebenaran jelas tidak benar. Tetapi bisa jadi kita ambil hikmahnya ada suatu cara atau metode yang kurang tepat ya bisa jadi itu menjadi penyebabnya. Ya, kadang-kadang suatu peristiwa terjadi dengan kita, meskipun kita menegakkan kebenaran, tetapi dilawan oleh masyarakat. Bisa jadi karena kurangnya pendekatan kita kepada mereka, atau memang jahatnya mereka karena tidak mengendaki kebenaran. Bisa juga seperti itu. Ya, makanya kita ambil pelajaran dari peristiwa peristiwa seperti ini. Ini bukan hanya terjadi di Nusa Tenggara, di Aceh pernah terjadi, di Bogor pernah terjadi, beberapa tempat lain pernah terjadi, ya. Makanya kita harus ambil pelajaran supaya hal itu tidak terulang kembali. Ustaz, kalau kita mendengarkan kaset ruqyah, apakah semua dengan orang yang minta sama dengan orang yang minta ruqyah? Ya, tidak sama. Meminta dengan mendengarkan, ya. Kalau meminta itu uh, sebagai sesuatu yang memang dikehendaki, ya dia minta untuk diruqyah karena memang ada kelemahan. Tapi orang mendengarkan kaset bisa jadi karena dia capek bacanya. Maka dia dengan mendengarkan. Tentunya yang penting antara membaca dan mendengarkan kalau berasal dari kaset itu pengaruhnya akan beda, ya. Kalau dengan kaset dan membaca sendiri akan beda. Kalau membaca sendiri pengaruhnya akan sangat kuat sekali. Kalau dengan kaset pasti akan apa? kurang, ya. Kurang pengaruhnya. Apakah semua apakah sama bila kita merukyah diri sendiri dengan mendengarkan kaset? Ya sama. Uh, ah, merukyah sendiri dengan mendengarkan kaset itu uh, tentunya tidak seperti minta dirukyah tadi itu. Nah, uh, karena kadang-kadang hafalan kita terbatas, maka kita banyak mendengarkan lewat kaset. Dan uh, kelebihannya kalau lewat kaset itu kita bisa mendengarkan sepanjang waktu. Ya. Kalau kita baca sendiri kadang-kadang terbatas karena capek, karena apa? lapar karena lelah ya itu juga bisa makanya e, mendengarkan kaset adalah salah satu bagian untuk e, kontinuitas di dalam membaca Quran itu sendiri untuk melemahkan pengaruh setan apakah yang mempercayai tatoyur itu termasuk syirik apa hanya tidak masuk ke tanpa hisab tatoyur ini kalau e, dia terlibat ya dia terlibat satu amalan umpamanya dia datang ke abah ini ke ke orang itu uh, meminta apa ini uh, e, e, dengan membayar supaya dilepaskan burungnya ke kanan atau kiri ini bisa jadi karena kebodohan sehingga amalan itu tidak serta merta kemudian mengeluarkan dia dari Islam ya tetapi kalau dia yakini bahwa apa burung itu dapat mendatangkan kemanfaatan dan maupun kemadaratan, maka keyakinan itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. ya. Ketika dia melakukan itu dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul apa diyakini burung ini dapat memberikan manfaat dan madarat, maka satu dia keluar dari Islam. Syirik, ya. Tapi ada kala kalanya orang-orang itu hanya ikut-ikutan. Sementara dia tidak meyakini seperti itu atau nyoba-nyoba. Tentunya itu tidak sama dengan orang yang meyakini. Eh, sebagian kalangan menjadikan hadis-hadis sahabat yang merukyah dan diberi kambing sebagai bolehnya memasang tarif dan apakah boleh mentarif dalam membekam uh, kalau merukyah itu tidak ditemukan setelah riwayat itu adanya sahabat tabiin tabi tabiin memasang tarif ya makanya sebaiknya untuk merukyah tidak memasang tarif ya Sementara kalau bekam itu ada ketentuannya, artinya boleh. Meskipun dalam keadaan karoha, makruh. Ya, menetapkan dengan tarif. Makanya eh, apa, Imam Ahmad eh, dia berbekam dan dia pun berikan eh, uang kepada yang membekam. Ya, jadi itu tidak menjadi sesuatu yang apa terlarang, hanya kemudian disebutkan oleh para ulama sebagai makruh. Ya. Eh, Tadi diterangkan untuk menyembunyikan amal-amal keseharian yang kita lakukan. Bagaimana dengan lembaran mutabaah yang ditulis atau dikasih tahukan kepada orang lain? Nah, ini e, tentunya khawatir ya kalau sampai kita melakukan mutabaah, kita tunjukkan sama orang lain kecuali dalam proses pendidikan. Ya, proses pendidikan di mana eh, anak-anak didik itu diberikan lembaran mutabaah untuk melihat apa yang dilakukan dalam kesehariannya. Ya, dalam pendidikan tidak ada masalah. Tetapi kalau ini sudah menjadi suatu amalan, justru no, saya begini, kalau malam begini, kalau siang begini, nah itu khawatir nanti ada timbul apa perasaan bangga dengan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian eh, penghulu Nabi bagi umat Islam yaitu penghulu hari bagi umat Islam yaitu hari Jumat. Banyak sekali dalil-dalil yang menghormati hari Jumat. Pertanyaan, Bagaimana kalau seseorang yang sedang mengerjakan puasa sunnah kemudian menemui hari Jumat, apakah ia harus membatalkan puasanya? Nah, hari Jumat ini adalah hari lebarannya umat Islam. Nah, ada larangan berpuasa hari Jumat sendirian. Ya, kalau mau puasa hari Jumat maka puasalah sekalian hari hari Kamis. Ya, hari Kamis menyertai hari hari Jumat dan ada larangan puasa Jumat sendirian. Bolehkah merukyah air minum dengan surat Al-Fatihah? Ya, ini kalau sifatnya sewaktu-waktu, tidak sebagai sesuatu yang seperti dilakukan oleh para dukun. Jadi kerjanya cuma apa? Bacain apa air, kemudian dikasih sama orang. Jadi itu sifatnya kelanjutan. Jadi kalau ada orang mengalami suatu apa ini keadaan dia harus dirukyah ya Kemudian setelah dirukyah pengaruhnya masih ada dan sementara orang yang merukyah ini jauh tempatnya, maka dia memberikan dengan air itu untuk kelanjutan pengobatan bukan sebagai sesuatu yang dikeramatkan dengan air itu, ya. Sementara orang ini banyak kemudian menjadikan air itu sebagai yang dikeramatkan. Makanya eh, para ulama eh, mengingatkan bahwa merukyah dengan air itu lebih banyak kaitannya dengan ain, ya bukan dengan yang lainnya ya dengan ain ya dengan ain itu yang dilakukan untuk uh, e, rukyah bermanfaat buat apa ini menolak ain merukyah masal di masjid apakah keyakinan mereka lemah semuanya apakah ada hadisnya tidak ada rukyah jama'i ya nggak ada riwayat rukyah jama'i itu hanya istiad mereka saja karena terlalu banyak yang kemasukan jin makanya kata mereka di rukyah jama'i Ya. Padahal sekarang ahli rupiah udah banyak nih. Ya. Jadi uh, kalau bisa kita hindari rupiah jamaah itu. Karena nggak ada dasarnya. Rukyah syar'i, rukyah semua ini. Bagaimana sekarang para perukyah mengiklankan diri? Apakah padahal minta dirukyah terlarang? Ya ini masalah ini, ya. Makanya kalau bisa rukyah tidak ditonjolkan. Kalau yang ditonjolkan lebih bagus penjualan obat-obatan, herbal, dan sebagainya itu. Rukiahnya nggak usah ditonjolkan. Kalau ada orang mengalami, baru ditangani untuk sifatnya dibantu. Waduh, pertanyaannya aja selembar ini. Maaf Ustaz, mungkin pertanyaan saya agak menyimpang dari kejadian kajian malam ini. Selama Anda menyimpang, sebagusnya ditunda saja ini. Harus banyak juga ini. Manakah yang lebih utama ketika sakit sabar atau berobat? Ya berobat ya sabar. Ya. Ya berobat ya sabar. Manakah yang lebih utama ketika sakit? Sabar atau berobat? Udah. Hadis wanita yang sabar ketika kena penyakit epilepsi. Ya, dia sabar, dia disuruh sabar oleh Nabi karena dia ingin sembuh secara langsung melalui doa. Tapi kalau orang sakit, Rasulullah mengatakan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Sehingga dengan berobat, maka sekaligus sabar. Luar biasa ini banyak Pernah tatoyur kemudian taubat, alhamdulillah. Apakah bisa kembali termasuk dalam 70 ya? Kalau udah bertobat selesai. Ya. Kalau dulu pernah tatoyur, taubat sama Allah untuk apa? Dengan taubat itu menyesali atas perbuatannya, tidak apa? Apa tidak mengulangi lagi dan tidak berada di tempat itu lagi. Artinya tidak apa? Tidak apa? Tidak terlibat lagi dengan itu. E, salat sunnah setelah salat Jumat. Sunnahkah atau beda? Salat sunnah setelah Jumat itu sunnah tetapi dilakukan di rumah. Ya. Rasulullah SAW apabila salat sunnah e, Pak Dia itu beliau salat di rumah. Adapun salat sunnah Qobliyah itu enggak ada. Salat Jumat Qobliyah enggak ada. Yang ada salat sunnah mutlak ya Rasulullah SAW mengatakan kalau orang datang pada hari Jumat kemudian sallama lahu dia sholat berapa saja? Silakan. Sebelum waktu khatib berdiri, silakan sholat sebanyak-banyaknya. Tidak ditentukan jumlahnya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Dan itu bukan sunnah qobliyah. Ya. Maka yang kemudian apa dikatakan itu bukan beda tetapi apa sunnah. Namun e, Rasulullah SAW melaksanakannya di rumah uh, eh, Ustadz hanya himbauan untuk kita semua mengingat hadis masuk surga tanpa hisap yang hati, yang hati mereka menyatu maka alangkah baiknya jamaah al-Islam ini usahakan satukan hati wah bagus ini kalau jamaah ini satu hatinya saya yakin minimarket akan berdiri itu segera ya lebih akrab dan saling mengenal sehingga bila ada jamaah yang sakit kita tahu dan menyenguk dan mendoakan uh, mendoakannya. Begitu pula bila ada yang meninggal kita tahu dan kita mengurusnya. Ini anjuran yang bagus sekali, saran yang bagus sekali. Artinya bahwa Islam itu tidak hanya terbatas dalam kajian saja tetapi dalam realitas bahwa kita menyatu hati kemudian menjadi saudara yang saling apa membantu saling menolong saling mengingatkan dan saling apa ini mengurus satu sama lain Apakah boleh mempunyai profesi sebagai Ya, Sebaiknya tidak. Ya. Sebaiknya tidak. Tidak menjadi profesi. Ya. Sebab namanya profesi ujung-ujungnya cari duit. Ya, namanya profesi itu ujung-ujungnya kalau orang bilang ini profesional, maksudnya di belakangnya ada duitnya itu. Ya, profesional itu. Uh, kenapa bisa apa diamalkan dengan pengembangan peralatan-peralatan medis ya silakan. Kalau pengembangan peralatan medis itu boleh-boleh saja. Itu pengobatan bisa dengan sistem barat maupun sistem timur. Yang penting pengobatan itu apa ini uh, syar'i dan rasional, ya. Jangan yang irasional. Seperti memindah penyakit apa ke binatang itu irasional, ya. Jadi kita yang syar'i dan apa yang rasional. Ana pernah membaca judul buku matahari mengelilingi bumi. Bagaimana kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya, ini uh, panjang sekali, sehingga nanti perlu pembahasan khusus ini. Furqatul Najiyah. Panjang sekali ini. Apa yang dimaksud hidayah atau petunjuk itu? Ya. Petunjuk. Innal innal huda huda Allah. Petunjuk itu ada petunjuk Allah. Petunjuk itu adalah eh, petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada manusia supaya dia berjalan ke arah yang benar. Itu namanya petunjuk. Ya. Makanya katakan eh ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukkan kamu kami kepada jalan yang lurus. Rasulullah menerangkan apa itu petunjuk. Rasul mengatakan mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm. Kamathal ghaib. Jadi petunjuk itu ya ilmu yang Allah turunkan kepada kita baik dari Al-Qur'an maupun dari Rasulullah SAW itu namanya petunjuk. Ya. Sehingga kalau kita memperoleh petunjuk dari Allah, berarti kita memperoleh ajaran dari Al-Qur'an dan ajaran dari sunnah. Itu petunjuk pertama namanya Hidayatul Irsyad wal Bayan. Petunjuk yang dapat menjelaskan kita secara syar'i dan ilmi untuk arah yang benar. Petunjuk yang kedua namanya Hidayatul Taufik. <clears throat> Yaitu Anda dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan apa yang Anda tahu yang benar tadi itu. Ya, jadi ada dua petunjuk itu. Hidayatul Irsyad wal Bayan, petunjuk yang Anda bisa memperoleh ilmu yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Kemudian yang kedua, Anda dapat mengamalkan dengan mudah petunjuk tersebut, maka itu namanya hidayah apa? Taufik. Banyak orang bisa memperoleh hidayah pertama, tidak bisa memperoleh hidayah kedua. Makanya yang terpenting adalah hidayah dua-duanya itu, terutama yang kedua. Ini saya yang baca pertanyaan tapi diplengosin sama perempuan ini gimana? Orang yang sudah beragama Islam itu apa sudah mendapat hidayah atau petunjuk? Iya. Masuk Islam sudah petunjuk. Tinggal bagaimana prakteknya yaitu hidayah apa? Taufik. Kalau Islam yang benar, Islam yang mana ini? Nah, pertanyakan kan? Kalau Islamnya benar berarti dia mendapat hidayah yang benar. Tinggal bagaimana hidayah taufiknya itu. Tapi kenapa orang yang sudah paham tentang Islam malah mencari atau menghina Islam sendiri seperti cil? Ya karena ikuti jalannya setan. Ya. Makanya orang Islam itu dibagi oleh Allah menjadi tiga kan. Dalam surat apa ini Fatir ayat 32 Allah katakan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dari berupa Al-Qur'an ini akan menjadi tiga komponen, orang yang zalim, orang yang sedang, dan orang yang apa? yang terbagus yaitu sabiqun khairat. Nah, jil ini bisa masuk kategori yang apa? Yang pertama yang zalim. Kalau mereka tidak sampai kategori kepada kafir. Ya. Zalimkah pemimpin kita sekarang? Nah, ini penilaian. Barakallahu fikum yang lainnya panjang-panjang insyaallah nanti dalam kesempatan lain.